Ada yang mau baca hadis? Yang ketujuh tentang An Abi Ruqayyah Tamim Abdaus An Abi Ruqayyah Tamim Ibni Daus Abdari Ibni Aus Ibni Aus Abdari Adimun Nasi'a Allah ta'ala anhu Kala Nabi Sallallahu wasallam anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Qala. Ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qulna liman? Qala. Qulna liman? Qala wali rasulihi wali kitabihi. Billahi wa Lillahi dulu koima Kuna liman Kola Lillahi Wali rasulihi Wali kitabihi Wali kitabihi Wala Wali a'immatil muslimin Muhammatihim Wali a'immatil muslimin Muhammatihim Rawahu Rawahu muslim نعم. نعم. نعم. نعم. Agak panjang pembahasannya hadis yang berbeda. Dan masih dalam poin atau pembahasan ad nasihat di Rasulih sallallahu alaihi wasallam, agama nasihat teruntuk Rasulnya alaihi salatu wasallam yaitu sikap terbaik terhadap Rasulullah SAW maka itu adalah nasihat bukan berarti Rasulullah SAW dinasihati tapi karena nasihat maknanya itu badlul khair lil ghair memberikan kebaikan bagi orang lain maka itu makna nasihat baik dengan ucapan ya, kita memberikan wejangan arahan maka itu pun terkategorikan nasihat karena kebaikan yang kita inginkan ya, terhadap orang tersebut atau dengan perbuatan ya, menolong membantu maka itu termasuk nasihat sehingga nasihat itu bukan dengan perkataan saja tapi demikian pula dengan perbuatan sehingga perbuatan kita yang baik yang pantas ya, sikap kita yang baik dan pantas terhadap Rasulnya itu sebagai nasihat dari Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga termasuk ucapan yang baik terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan membela sunnahnya dengan ucapan kita. Bagaimana untuk kita semangat membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan yaitu membantah syubhat ahlul bidah wal ahwa ya ataupun dengan perbuatan. Ya. Bagaimana untuk kita semangat pula mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna yang keempat atau makna yang kelima bahwasanya agama nasihat teruntuk Rasulnya Ali Shallallahu Alaihi Wasallam sikap yang baik perilaku yang utama terhadap Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ihtiramu ashabihi wa ta'zimuhum wa mahabbatuhum jikalau kita ingin kategorikan memiliki sikap perilaku yang baik terhadap Rasulnya sehingga teranggap nasihat bagi Rasulnya maka maknanya diantaranya itu menghormati para sahabat Nabi SAW, memuliakan mereka dan mencintai mereka itu semua sebagai bentuk agama nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan kita memuliakan menghormati dan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Nasrul Al-Utsaimin rahimahullah taala anna sahibal insan la syakka annahum khassatuhu minan nas wa akhassun nas bihi. Karena yang namanya teman seseorang ya, yang namanya teman seseorang tidak diragukan lagi. Dia merupakan orang yang khusus di sisinya Ya, ketika kita berteman dengan seseorang, maka teman kita itu adalah orang khusus di sisi kita. Ya tidak? Khusus enggak? Khusus, spesial. Ya, karena tidak mungkin kita berteman dengan orang yang sembarangan. Tentunya kita mencari orang yang layak dia dijadikan teman. Ya, sehingga orang yang dijadikan teman itulah sebagai orang pilihan yang kita memberikan pertemanan dengannya, persahabatan dengannya. Sehingga mereka adalah orang-orang khusus di sisi kita. Ya. Demikian pula ketika Allah SWT jadikan bagi Rasulnya para sahabat orang-orang yang menyertainya maka tidaklah Allah SWT jadikan para sahabat tersebut orang-orang yang sembarangan tetapi Allah SWT pilih mereka sebagai orang-orang yang terbaik orang-orang yang utama setelah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Allah SWT jadikan para sahabat dari orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, orang yang bangkang. Semua itu adalah orang-orang pilihan. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat adalah khiyarun nas. Manusia-manusia pilihan. Hum aqallu takallufan mereka adalah orang-orang yang sedikit membanding dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Ya, para sahabat sebagai orang-orang yang tidak pernah membanding dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Wa ahsanu quluban. Dan para sahabat adalah orang-orang yang terbaik hatinya. Gak ada dengki, iri, hasad. Tanya. Itu diantara sifat para sahabat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan pada kita fabihudahum muqtadu fabihudahum iktadu dengan petunjuk yang didapati oleh para sahabat dari Allah Subhanahu wa taala iktadu maka contohlah oleh kalian teladani kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani mencontoh petunjuk yang didapati oleh para sahabat dari radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa banyak mensifati para sahabat dalam Al-Qur'an untuk kita menjadikan mereka sebagai patokan pembimbing kita dalam agama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijadikanlah sebagai sabilul mukminin, jalannya orang-orang yang beriman. Wa may rasulah min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ya. siapa yang dia menyisihi rasulnya ya, setelah jelas padanya jalan petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang kata para ahli tafsir jalannya orang yang beriman itu jalan sahabat. Jalannya para sahabat karena mereka orang-orang yang terjamin keimanannya sehingga ketika di sana ada yang menyimpang menjadi sini dari jalannya para sahabat, berarti dia berjalan bukan di atas jalannya kaum mukminin. Sehingga hukumannya nuwalhi matawalla wa nasyi jahannam wa sa'at masyara. Dia bergelimang di atas kesesatan dan di akhirat dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Demikian pula ketika kita berdoa kepada Allah ihdina siratal mustaqim Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minar rasul was sahabat. Yaitu dari para rasul dan para sahabat. Ini sebagai jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Yang kita meminta supaya kita bisa meneladani jalannya mereka. Oleh karena itu Ali Rasul alaihi Wasallam atau Allah SWT sendiri jadikan jalan mereka, metode mereka adalah jalan yang diridhoi. Ya jalan para sahabat adalah jalan yang diridhoi. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Sabiqun al-awwalun orang-orang yang terdahulu dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar siapa? Mereka para sahabat. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jalannya para sahabat dengan baik tanpa menambahinya, tanpa menguranginya, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Sehingga Nabi pun menjadikan jalannya para sahabat adalah patokan utama dalam kita beragama. Dalam kita berprinsip, beribadah, berakidah, berakhlak, bermuamalah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Adu 'alaiha bin nawajib. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat Ar-Rasyidun yang mereka mendapatkan bimbingan petunjuk. Ya, oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi dalam hadis yang lain, khairul qarni atau khairun nas qarni thumma ladhina yalunahum thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah SAW siapa? Qarni orang yang hidup di zamanku Siapa yang hidup zaman rasul Salah satu sahabat. Rasulullah telah memberikan rekomendasi setelah Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat yaitu khairul qurun, orang-orang yang terbaik. Kemudian yang setelahnya para tabi'in dan setelahnya para tabi'ut tabi'in. Sehingga demikianlah Allah khususkan mereka untuk mendampingi Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam menyebarkan Islam, dalam menyebarkan agama dan pembelaan agama. Ya, sehingga untuk dapati bagaimana perjalanan para sahabat benar-benar sebagai orang-orang pilihan dan khusus di sisi Rasulnya alaihi Wasallam Sehingga konsekuensinya kalau kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berarti apa? Harus mencintai pula para sahabatnya, orang-orang khusus di sisinya, Bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW sementara kita benci terhadap para sahabatnya. Tentunya bukan termasuk dari nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata Syekh al bin rahimahullah taala demikian pula para ulama yang lainnya mereka memiliki pembahasan khusus tentang sabun sahabat, hukum menjelak sahabat. Hukum mencela sahabat atau abghadahum atau membenci sahabat atau majzuhum atau dia mengisyaratkan dengan ucapan ataupun dengan gerakan melecehkan para sahabat, meremehkan para sahabat. Maka ini semua adalah bentuk kekufuran. Ya, bentuk kekufuran. Kenapa? Karena melecehkan mereka, menghinakan mereka para sahabat, mereka adalah hamalatul din sebagai orang-orang yang membawa agama, yang menyampaikan yang menyampaikan agama. Sehingga pada hakikatnya ketika seseorang mencela para sahabat, maka dia mencela agama. Mencela Allah sehingga digolongkan oleh para ulama sebagai kafir. Oleh karena itu, Syiah Rafidah, Ar-Rafidah Hmm. Kenapa mereka dikafirkan oleh para ulama? Dikarenakan salah satu akidahnya yaitu mereka mencela para sahabat. Bukan hanya mencela, yukafiruhum, Yukafiruna mereka mengkafirkan para sahabat. Syiah Rafidhah ya yang sekarang diperangi oleh koalisi Arab ya, di antara akidahnya karena mereka mengkafirkan para sahabat. Illa kecuali sahabat tertentu seperti Ali di sisi mereka. Adapun yang lainnya kafir. Dan itu akhirnya yang batil. Atau sebagian ada yang mencela Muawiyah dianggap mengambil kekuasaan dari Hasan. Sehingga dicantum oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah termasuk menghormati dan memuliakan para sahabat yaitu memuliakan Muawiyah. Karena di sana ada sekte-sekte yang mencela sahabat Muawiyah. Al-muhim wajib bagi kita umat islam untuk memuliakan, menghormati ya, para sahabat seluruhnya yang mereka terkategorikan para sahabat Rasulullah SAW karena mereka orang-orang yang telah dijamin oleh Allah SWT radhiyallahu anhum waradhu Ya Allah telah meridhai mereka. Karena itu tatkala ada yang mendustakan, membenci, mencela, ya, meskipun dengan isyarat, dia tidak sebutkan namanya, tetapi dia memojokkan sahabat tersebut, menggiring manusia supaya faham dengan perkataannya bahwasanya yang dibahas ini sahabat fulan. Maka ini pun termasuk kekafiran. Demikian pula kata para ulama ketika seseorang mencela fisik para sahabat itu pun pada hakikatnya mencela Allah karena Allah khaliquhum Allah yang menciptakannya ya, Allah yang menciptakannya mencela sahabat baik itu permasalahan agama ataupun fisiknya termasuk perkara kekufuran sehingga dihindari ya, tugas kita jadi ingat memuliakan, menghormati, mengagungkan sesuai dengan batasan-batasan syariat, maka itu sebagai bentuk kita bersikap baik terhadap Rasulnya Ali Sulatul Wasalam. Ya. Bukankah ketika kita berbuat baik kepada teman-teman bapak kita, orang tua kita, itu sebagai pemuliaan terhadap bapak kita sendiri? Ya. Ketika kita menghormati teman-teman orang tua kita, pada hakikatnya kita bukan hanya menghormati teman-teman orang tua kita saja, tapi menghormati orang tua kita pula. Oleh karena itu, ketika Umar radhiyallahu taala anhu bertemu dengan seorang badui, maka dia tuntun untanya. Unta si badui ini tuntun. Kenapa? Alasannya karena dia tahu dulu si badui ini teman Umar radhiyallahu taala teman bapaknya. Sehingga bentuk dia memuliakan orang tuanya, memuliakan teman-temannya. Memuliakan teman-temannya. Maka demikian pula kita dan para sahabat Rasulullah SAW jangan sampai ada keluar dari mulut-mulut kita ya, atau isyarat ataupun sindiran-sindiran memojokkan atau menyalahkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara lima makna eh, yang kita lewati sebagai agama nasihat teruntuk Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ar-rabi yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam agama nasihat adalah wali aimmatil muslimin. Agama ya Islam merupakan nasihat bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Artinya, apa sikap yang baik? Perilaku yang baik, ucapan yang baik terhadap para pemimpin kaum muslimin. Maka jika lo kita bisa melakukan upaya-upaya perilaku-perilaku yang baik, ucapan yang baik terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka itulah sebagai bentuk agama nasihat teruntuk mereka. Dan perlu diingat ikhwan fillah rahimakumullah yang namanya pemimpin-pemimpin kaum muslimin ada dua kata Syekh. Ya ada dua. Tanya. Bukan berarti nanti bercabang ya, rebutan kekuasaan. Enggak. Kenapa? Karena yang dua ini klub selasi cocok. Iya. Selain yang dua ini kalau ada pemimpin dua apa? ribut. Selain yang dua ini kalau ada pemimpin dua itu Ya, meskipun di sana ada ketua satu, ketua dua, tetap ribut. Ya. Tetapi dalam permasalahan ini pemimpin kaum muslimin ketika ada dua cocok berjalan seiring. Ya. Dan ini maknanya bukan berarti presiden dua, bukan. Kata Syekh, makna pemimpin kaum muslimin ini ada dua, yang pertama yaitu imamatun fiddin Dan yang kedua imamatun fissulqoh Kepemimpinan dalam agama dan kepemimpinan dalam kekuasaan. Keduanya sama, pemimpin kaum muslimin. Imamatun fiddin pemimpin dalam agama siapa? Humul ulama, para ulama. Dan pemimpin dalam kekuasaan penguasa raja atau khalifah ya sehingga ketika para ulama dan khalifah set bersatu sejalan ya karena tidak ada pula para ulama kudeta nggak ada para ulama iri terhadap penguasa awas nanti saya kudeta kamu enggak tetapi kalau pemimpin agama ini bukan para ulama akan terjadi kudeta hmm. Sehingga Masya Allah, Allah SWT jadikan pemimpin ini ada dua, yaitu para ulama dan para penguasa, para khalifah, sehingga bersatu. Khalifah berada di atas bimbingan para ulama. Dan para ulama, enggak ada para ulama yang besar kepala, bangga diri. Demikian pula khalifah yang ngerti agama. Mereka pun memuliakan para ulama. Sehingga terlihat bagaimana kerajaan Saudi Arabia. Ya. Raja Salman atau para raja sebelumnya. Ketika ada masalah, lari kepada pemimpin agama, kepada para ulama, berbicara, meminta fatwa mereka, meminta arahan mereka. Ya, bagaimana yang harusnya dilakukan, dilaksanakan. Sehingga kelab senantiasa di atas bimbingan para ulama. Tadi, enggak usah iri kepada para ulama. Para ulama enggak akan kudeta. Justru apa? Menghasung supaya pemerintah itu baik bagus sesuai dengan norma-norma agama. Ini. Masya Allah kalau di kita pun ini presiden kita berjalan dengan para ulama, ya, para ulama yang baik juga, yang para ulama yang korupsi haji, korupsi ini, korupsi itu, ya. ataupun dari perkara-perkara yang gak baik. Kalau seandainya di negeri kita pun sama seperti itu berjalan, yang penguasa kepemimpinan rakyat dengan pemimpin agama, para ulama, para ahli ilmi, insya Allah negeri kita pun sebagai baldatun, tayyibatun, warabun wafur. Ya, negeri yang baik, yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya segitu diingat. Dan itu pun semakna dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ulil hmm. amri ada dua, yaitu para ulama dan para penguasa. Tapi ini tadi ya, dua kepemimpinan ini sejalan. Ya, tidak gontok-gontokan. Ya, tidak main pokoknya kata para ulama, ayo kita serang penguasa. Tidak ada. Padahal mereka memiliki suara. Ya. Sehingga kenapa para penguasa berjalan bersama para ulama? Karena para ulama ini berjalan di sisi dalam mereka tabligh syariah, menyampaikan syariat kepada rakyat. Ya, para ulama mereka bertugas untuk menyampaikan syariat, mengajari rakyat, membimbing rakyat, mengarahkan rakyat dan penguasa fi tanfidhi syariah dalam melaksanakan syariat. Ya. Jadi ada juru penyampai syariat, ada juru apa? Mempraktekkan syariat. Penguasa inilah yang mengarahkan dan memaksa rakyat untuk menerapkan syariat Karena mereka memiliki kekuatan. Ya, tentara, laskar. Ya, untuk melihat Arab Saudi, tentaranya ada, laskar amal amar ma'rufnya ada. Ya. Beda dengan kita, laskarnya laskar masing-masing. Ya. Bukan laskar dari pemerintah, yang bukan ditunjuk oleh pemerintah tapi di negara muslim Arab Saudi yang namanya laskar-laskar itu ditunjuk oleh pemerintah ada laskar amar ma'ruf nahi munkar ya. di Indonesia ingin menyamai apa ada di Indonesia juga laskar amar ma'ruf nahi munkar bukan berarti bukan ditunjuk oleh penguasa bahkan bentrok Ya. bentrok dengan laskar dengan tentara penguasa Ya, seharusnya tidak betul. Ya. Seolah-olah rebutan di lapangan. Ya. Tidak seperti itu. Itu fungsinya. Sehingga syariat ini akan berjalan dengan dua pemimpin tadi. Indah ada di masyarakatnya. Ketika masyarakat bergejolak, ya, mereka ingin kudeta, para ulama bertugas untuk menenangkan untuk mengembalikan keutuhan ketaatan terhadap penguasa dengan meyakinkan dan memberikan membimbing mereka dengan nas-nas yang ada bagaimana untuk kita taat kepada penguasa. Kata Syekh Al Imam fid Din adapun pemimpin dalam agama ia biadil ulama tiada lain yaitu ada pada para ulama ulama Fal ulama'uhum din. Para ulama lah mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama. Alladzina yaquduna an-nas li kitabillah wa yahdunahum ilaihi wa yadullunahum ala syari'atillah. Karena para ulama mereka itulah orang-orang yang membimbing terhadap manusia supaya mereka mau kembali kepada kitab Allah menunjukkan manusia kepada kitab Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah para ulama, para ahli ilm mengajak, membimbing ya, manusia untuk kembali kepada kitab Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, antum lihat bagaimana doa ibadur Rahman, doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka berdoa ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Itu hamba Allah Doanya enggak macam-macam Doanya yang ini ya. Mereka berdoa Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami ya, Istri-istri anak-anak, keturunan-keturunan, kurotayun yang sejuk dipandang mata. Ya. Memiliki istri-istri dan anak-anak yang sejuk dipandang mata. Membahagiakan kita maksudnya. Enggak ruwet, ya. enggak pusing, pening, lihat istri pening. Lihat anak apalagi kacau. <laughs> Kenapa? Ya, karena tadi tidak dibimbing atas syariat. Ya, istrinya minta ini, anaknya minta ini protes ini, protes itu. Sudah ruwet yang ada. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun." Supaya kita memandang sang istri, Masya Allah indah. Meskipun nilainya enam juga. Ya. Tapi karena isinya solihah, indah di barang mata. Anaknya pun demikian, Masya Allah. Kita berbicara, kita hati kita ingin sesuatu dituruti yang tentunya hal itu sesuai dengan syariat tetapi kalau istri dan anak itu tidak sejuk pandang mata tadi bisa stres ya, para suami ya. sehingga kita sangat-sangat butuh dengan doa ini kepada Allah dan juga wajah Allah imama jadikanlah kami lil muttaqina imama sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Jadi ahlul ilmi, bukan pemimpin bagi orang yang bertakwa jadi presiden. Iya. Atau jadi camat atau jadi bupati. Iya. Tapi pemimpin di sini adalah ulama, ahlul ilmi. Jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa itu jadi ahlul ilmi. Itu yang diinginkan oleh mereka. Iya tidak dijadikan rois jumhuriyah rumahnya presiden ya, ataupun yang lainnya ya. sehingga kata Syekh fahaula Allah imam imamata sultah wal imarah mereka orang-orang yang beriman hamba-hamba Allah ini tidak meminta kepada Allah jadi pemimpin kekuasaan. Ya, enggak. Mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu pemimpin kekuasaan. Bal sa'alullaha imamata fid din. Tapi justru yang mereka minta pada Allah yaitu kepemimpinan dalam agama. Keilmuan dalam agama. Lianna ibadah rahman la yuriduna sultah 'alan nas wa la yatlubuna imarah karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati mereka tidak menginginkan kekuasaan dan tidak mencari kepemimpinan. Ya. Kita melihat para ulama ada jadi presiden, ya. oh jadi menteri ada ya, jadi menteri ada. Kalau ini kita kalau presiden. Ya. Baik. Dan kata Syekh Fauzan tidak mengapa. Ya, kalau seandainya penguasa minta kepada ahli ilmi untuk membantu mereka ya, dalam perbaiki pemerintahannya tidak mengawal. Syekh Fauzan berdalil dengan kisah Yusuf. Yusuf dijadikan oleh penguasanya sebagai apa? Menteri atau perdana menterinya yang mengurusi pangan negara. Nih, ya, Yusuf ketika itu diangkat oleh rajanya menguasai pangan negara. Seluruh perkara yang berkaitan dengan pangan, makanan, keluar masuknya makanan negara diatur oleh Nabi Yusuf. Pemimpinnya muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Rajanya ketika itu kafir. Ya. Sehingga seseorang yang boleh. Jikalau ada maslahat bagi rakyat, Hmm. Dan iya. apa? Dia bisa mengatur sendiri tanpa intervensi dari rajanya. Nabi Yusuf mengatur tugasnya, kepemimpinannya sesuai dengan apa yang dia inginkan tanpa ada intervensi dari rajanya yang kafir. Apalagi kalau muslim. Ya. Cuma jangan apa? Jangan takut. Ya. Biasanya orang kan kalau sudah seperti itu bingung nanti. Ya. Kata raja, kamu harus ini. <laughs> Kamu harus pokoknya apalah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Itu harus dijaga. Ya. Harus bisa mengendalikan diri. Ya, ketika ada di antara antum mungkin ya. atau dari para ahli yang dijadikan seperti Nabi Yusuf kepercayaan negara maka jangan sampai tergiurkan dengan syubhat-syubhat yang lain. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman Ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu dan ini pelajaran bagi kita semuanya bukan hanya bagi Abdurrahman bin Samurah saja. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tas'alu aw la tas'alil imarata fa innaka in utitaha an mas'alati ukilta ilaiha. Rasulullah ya Abdurrahman, jangan kamu meminta kepemimpinan. Karena sesungguhnya jika engkau diberikan kepemimpinan, ukilta ilaiha akan dibebankan kepada kamu dan kamu tidak mampu. Ya. Di sini kata ulama tercelaannya kita meminta-minta kepemimpinan jadikan saya menteri, Cobro saya, jadikan saya bupati, ya, jadikan saya camat, gubernur. Yang ada kan sekarang seperti itu ya. Yang ada apa? Orang-orang di zaman kita sekarang ini meminta kekuasaan. Bukan dikasih. Tapi mereka pun berdalih dengan Nabi Yusuf. Katanya Nabi Yusuf juga meminta kekuasaan. para ulama membantah. Nabi Yusuf ke kita ketika meminta kepada sang raja mampu untuk mengatur pangan negara karena apa? Faknya, ahlinya. Itu adalah para ulama. Ya. Meminta karena ahli dalam bidang itu. Tapi sekarang orang-orang sekarang yang minta kekuasaan, minta dijadikan camat, bupati, atau raja, ahli tidak dalam bidang itu. Masa artis jadi DPR? Mau dangdutan? Eh. Atau di MPR? Mau apa nanti rakyat nih Kalau apa DPR, MPR dari artis, apalagi dari pelawak, eh. atau dari orang yang nggak jelas, ahli mereka dalam bidang itu. Apakah sama mereka seperti Nabi Yusuf? Tidak. Ya, itu yang dijadikan alasan sebagian orang ketika meminta kekuasaan. Ya, maka tidak seperti itu. Kata Rasulullah tadi, kalau engkau meminta, justru engkau akan dibebani. Tetapi wain uti utitaha min ghairi mas'alatin a'anta 'alaiha. Tetapi kalau engkau diberikan kekuasaan, diberikan kepemimpinan tanpa engkau meminta, maka engkau akan ditolong. Ini. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga kata Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dhar, Ya Abu Dhar, la tas'al imara fa innaka dha'if. Wahai Abu Dhar, jangan kau minta kekuasaan, kau itu lemah. Ya. Jangan kau minta kepemimpinan, lemah. Tanya. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga dari sini tadi yang dikatakan oleh Syekh Fauzan kalau kita atau antum ditunjuk menjadi penguasa tanpa meminta insya Allah akan Allah tolong insya Allah akan Allah kuatkan tapi kalau orang yang meminta-minta ya, maka dia tidak akan ditolong oleh Allah maka salah satu makna sebagai bentuk nasihat ucapan atau perilaku yang baik terhadap pemimpin agama sebelum kepada pemimpin masyarakat rakyat kata Syekh wan nusu li muslimin ay imamat ad-din wal ilmi bentuk nasihat ucapan perilaku yang baik terhadap para pemimpin agama terhadap para ulama terhadap para ulul ilmi anal insan yahrusu ala talaqqi ma indahu minal ilmi hendaklah seseorang semangat untuk talaqqi ma indahu minal ilmi untuk talaki ilmu, untuk menimba ilmu di sisi mereka. Para ulama, para ulama ilmu. Maka itu sebagai bentuk ad-dinun nasihah li a'immatil muslimin. Kalau kita ingin menunaikan nasihat terhadap para ulama, para ahli ilmi, maka kita harus semangat menimba ilmu di sisi mereka. Ya. Berarti kalau kita kurang semangat kita menimba ilmu di sisi mereka, belum kita menunaikan nasihat terhadap para ulama berbalas-balasan dalam menuntut ilmu berarti belum kita menunaikan nasihat terhadap para ulama dan alhamdulillah di zaman kita sekarang ini yang namanya wasail perkara-perkara perantara-perantara untuk kita mampu menimba ilmu dari para ulama banyak ya. yang lemah yang tidak mampu untuk pergi langsung ke hadapan para ulama menimba ilmu bersimpuh di sisi mereka ya, yang belum diberikan kemudahan seperti itu banyak wasilahnya ya tidak RI Rashid ya. itu menayangkan lain durus para ulama secara langsung antum tinggal klik radio Rashid tinggal pilih mau pelajaran siapa dari para ulama yang langsung sesuai dengan tauhid Makkah atau Madinah, waktu Makkah atau Madinah bisa disetel langsung. Ya, bisa disetel langsung. Atau apa? Telegram-telegram mereka banyak. Ya, untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh mereka. Ya, apalagi apa? Blog-blog mereka mungkin. Itu semua banyak, apalagi kaset apalagi kitab ya risalah risalah tulisan tulisan perulang banyak ya, sehingga semangat untuk kita mempelajari menimba ilmu dari mereka karena itu sebagai bentuk nasihat li a'immatiddin terhadap pemimpin agama wallahu taala alam bisawab subhanallah wa bihamdihi para sahabat yang menentang tanpa sasaran? Hah? Siapa? Zulkhaisir Zulkhaisir buah sahabat Tadi yang disebutkan oleh definisi antum dan disebutkan oleh Ibnu Hajar, sahabat adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa in ar riddatu definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar sekolah ini definisi yang sangat bagus karena sebagian mendefinisikan man ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melihat nabi tapi definisi man laqiyan nabiyya yaitu orang yang bertemu dengan nabi sehingga kalau kalimat bertemu itu mencakup yang buta dan yang melihat. Tapi kalau manroan nabi berarti yang melihat saja. Yang buta bagaimana? Bagaimana Abdullah bin Maktum yang buta apakah dikatakan sahabat? Tetapi ketika definisi man laqiya yang bertemu ya, walau nadratan meskipun singkat tetapi apa? mukminan bihi dia beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian cukup sampai situ? Tidak. Wa mata ala dzalik. Matinya pun di atas iman. Wa in takhallat ridda Meskipun diselesai ridda Meskipun umpamanya di zaman Rasulullah dia iman. Seperti Rasulullah murtad. Seperti di zaman Abu Bakar. Tapi di akhir kematiannya dia beriman lagi. Tetap dikategorikan sahabat selama dia sebelumnya melihat Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah suasana. Sekarang kita tadi kaitkan dengan orang yang menentang pembagian ghanimah, dzul Dia meskipun bertemu tapi apa? La yu'min bihi. Tidak beriman. Sehingga definisi tadi dipegang. Man laqiya nabi sallallahu alaihi mu'minan bihi wa mata ala dari wa in Meskipun dia bertemu atau di zaman Rasul banyak yang bertemu bukan Zulfaisirah saja. Tetapi kan sebagai mereka ada yang beriman, ada yang tidak. Maka yang tidak inilah meskipun sezaman dengan Rasulullah atau bahkan mungkin tetangga, tetapi kalau tidak beriman tidak dinamakan sahabat. Ya. Tidak dinamakan sahabat seperti Zulkaisar tadi. Ya. Atau seperti Abdullah ibnu Sabah. Ya. Meskipun di zaman Rasulullah SAW atau mungkin ada lagi yang lain seperti siapa? Abu Jahal hidup kan bertemu dengan Rasulullah. Tapi apakah dia beriman? Tidak. Ya, Abu Lahab hidup di zaman Rasulullah SAW. Tapi apakah dia beriman? Tidak. Sehingga tidak dikatakan sahabat. Ya. Sehingga tadi definisi sahabat ini yang hidup bertemu. Ya, ingat bertemu dan beriman. Kemudian hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu. Sahabat bukan? Bukan. Ya, meskipun beriman. Seperti siapa? Siapa? Hiroko atau Najashi, Raja Najashi. Ya. Raja Najashi dia dikatakan sahabat meskipun hidup di zaman Rasul, meskipun beriman, karena dia tidak bertemu dengan Rasul. Alaihissalam. Tetapi Rasulullah SAW mensolatkan dari jarak jauh ketika Raja Najasyi ini meninggal. Ya, tetapi tidak digolongkan seorang sahabat karena tidak bertemu. Ya. Seperti itu. Sehingga di sini tugas kita untuk memuliakan menghormati mereka seluruh yang dikategorikan sahabat, seluruh orang yang bertemu dengan Nabi SAW beriman dan mati pun di atas iman. Sehingga meskipun yang satu dan dua terpenuhi, dia bertemu dengan Rasul SAW beriman, tetapi mati di atas murtad, tidak. Dan itu banyak di zaman Abu Bakar. yang sehingga diperangi. Yang dahulunya di zaman Rasul SAW beriman, ya, bertemu dan Rasul beriman, tetapi di zaman Abu Bakar mereka murtad. Tidak termasuk sahabat. Dari mana kita mengetahui dia sahabat atau bukan? Baca kita kita para ulama. Ibnu Hajar di memiliki ide khusus yang berkaitan dengan asma sahabat, nama-nama para sahabat seperti al isobah ya, ya al isobah di ya, asma sahabat tentang nama-nama para sahabat di situ ada. Ya. Atau antum mungkin yang membaca hadis ini datang dari an siapa Rabbi Allah anhu menunjuk dia sahabat. Itu semua adanya dalam kutubur rijal ya kita kitab hadis kita bisa mengetahui ini sahabat ini bukan sehingga terus kita memuliakan selama mereka dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW bahkan meskipun bertemu sebentar tapi beriman ya. tetapi beriman dan mati di atas keimanan. Wallahu ta'ala seperti yang kita lewati di sahabat siapa yang masih sahabat atau sahabiyah, seorang wanita yang datang ke Rasulullah SAW berzina dan minta dirajam ya. maka bagi kita tidak boleh untuk melecehkannya dia seorang sahabiyah yang bertobat kepada Allah SWT ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang lainnya. Jadi kalau ada yang kasusnya seperti itu. Tidak boleh untuk kita mengatakan ini sahabat pezina umpamanya. Tidak. Ya, karena mereka mata ala dari, mata ala iman. Mati di atas keimanan, di atas taubat. Dan taubatnya apa? Langsung ya, di zaman sulam masih hidup. Wallahu taala alam bisawab. Di sini yang sering dipojokkan sahabat Muawiyah. Terlebih tadi orang-orang Syiah karena mereka pengagum Hasan Al Husain. Sehingga seluruh yang menurut mereka berlawanan dengan Al Hasan Al Husain sudah dikafirkan. Aisyah mereka tulis dengan Aisyah final bikin kue pokoknya ulang tahun ditulis Aisyah final di neraka baru ditusuk-tusuk sama mereka atau apa saja pelecehan-pelecehan mereka terhadap para sahabat atau para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala.